Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya? Abu Sulaim. Abu Sulaiman. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Abu Dawud siapa namanya? Ini siapa namanya? Sulaiman apa? Sulaiman ibnu Arsh Labas, labas. Dibantu, dibantu. Antum. Eh, Sulaiman ibnu Ash'af As-Sistani rahimahullah. Kalau antum berat, enggak usah pakai ibnu bin gitu aja udah. Karena orang Indonesia suka bin orang Indonesia itu. Muhammad bin Fulan itu. Kalau Muhammad bin Fulan itu berat. Paham ya? Jadi Sulaiman bin Ash'af itu, Eh, ya, Sulaiman bin Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Kalau pakai Ibnu berat. Sulaiman Ibnul eh, Ibnul Ash'af. Berat kan? Kalau bin mudah nggak? Eh, Sulaiman bin Alah bahas. Nah. Sulaiman bin Ash'af As-Sistani rahimahullah taala. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya, qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, al-Imam Abu Bakar siapa? Abdullah ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus samaa'i wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu ini masih sambungan mengenai sifat nuzul jadi Allah taala itu turun ke langit dunia dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya, bukan utusannya, bukan malaikatnya, tapi benar-benar Allah Taala turun ke langit dunia. Kapan turunnya kemarin, Mas? Sepertiga malam terakhir. Ahsan, sepertiga malam terakhir, Masya Allah. Kita lihat. Ila tabakid dunia yamunu bifadlihi. Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan membentangkan, memberikan karunia dan keutamaannya. Fatufraju abwaabus samaa'i wa tuftahu pintu-pintu langit dibuka yaqul seraya Allah Taala berkata ala mustaghfirun yalqa ghafira tidakkah ada orang yang minta ampun dia akan menjumpai dan yang mengampuni wa mustanihun khairan wa rizqan fayumnahu dan adakah orang yang minta rezeki karunia eh, niscaya apa akan diberi itu jaminannya meminta diberi minta ampunan diampuni kemudian apa tadi berdoa dikabulkan sepertiga malam terakhir. Paham ya? Bangun sepertiga malam terakhir pada kalau fikum. Jangan karena saking enaknya tidur sampai subuh pun terjang. Paham ya? Subuh pun enggak bangun sekalian misalkan. Jangan. Upayakan sepertiga malam terakhir bangun, salat, ngatur-ngatur sedikit enggak masalah. Tapi nanti ketika subuh ada dua perkara yang sangat penting di situ. Pertama, dua rakaat sebelum subuh. Yang kedua, salat subuhnya. Dua rakaat sebelum subuh itu kenikmatannya, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, antum kerja setahun dua tahun, dapat belum kira-kira mas? Setahun dua tahun belum dapat apa-apa. Ini cuman melakukan dua rakaat sebelum subuh dengan kejujuran dan ketulusan. Apa pahalanya? al fajri khairon, minat dunia wa ma Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kurang apa sudah? Paham ya? Jangan diluputkan. Salat subuhnya bagaimana kata Rasulullah? Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, subuh dan asr, maka dia dijamin masuk surga. Kenikmatan di atas kenikmatan. Jangan terluputkan. Bangun malam, sepertiga malam terakhir, kita gerakkan tubuh-tubuh kita, seberat apapun kita ringankan, selimut-selimut kita singkapkan, mata kita buka masing-masing, berwudu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dingin pun kita hangatin air. Paham ya? Kecuali sakit, ada udzur syar'i enggak masalah. Paham ya? Adapun kalau sehat, badannya kekar, pusat pun kuat berkali-kali misalkan berbulan Masya Allah. Paham ya? Tapi sholat kok lemah, enggak kuat, seperti malam terakhir bangun, sangat disayangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum susu setiap hari Masya Allah, vitamin lancar. Paham ya? Tapi upayakan semaksimal mungkin bangun seperti malam terakhir. Paham ya? Dalam sehari semalam tidak terulang dua kali, hanya sekali saja. Seperti malam terakhir. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala asy-syarh perhatikan syarahnya di sini. Qala Nadim rahimahullah ila tabaqid dunya ay yanzilu ila tabaqil adna minas samawat. Allah Ta'ala turun sampai ke tingkatan yang paling rendah dari langit. Langit pun, langit dunia. Paham ya? Langit dunia. Nah, jaraknya berapa Allah alam. Kalau dipermisalkan dalam Al-Qur'anul Karim, nah barakallahu fikum mengenai para malaikat yang naik ke langit itu dalam sehari. Sehari itu seperti berapa? Khamsina Alfasana. Ya kan itu dalam surat Ma'arij itu ya. Gitu ya. Nah, sehari seperti 50 tahunnya, ya. 50 ribu tahunnya. ya. Naam. Itu. Cuman bayangannya bagaimana? Apakah pernah ada orang sampai ke langit? Wallahu alam. Ada kisah-kisah yang disebutkan Neil Armstrong apa yang semisalnya Allah alam. Yang jelas langit itu jauh sekali. Seharinya aja seperti 50 ribu tahun. Itu seharinya. Umurnya berapa manusia itu kira-kira? Umurnya manusia itu berapa kira-kira? Nabi Nuh alaihissalam saja umatnya atau beliau saja itu dikasih umur yang panjang itu 950 tahun. Paham ya? Berarti berapa? Kurang lebihnya berapa? Hampir 1000 tahun. Nah ini 50 ribu tahun. Sehari yang senilai kadarnya kurang lebihnya 50 ribu tahun. nggak ada yang ke sana. Allah musta'an. Adapun kalau orang-orang mungkin ada yang kesana, sana, katanya mengibarkan bendera Amerika Serikat ya atau Amerika gitu ya. wallah alam. Wallah alam yang jelas. Nah, barakallahu fikum langit yang ada di atas kita, langit dunia ini jauh sekali. Sampai kapan sampai mananya wallah alam. Yang jelas, nah barakallahu fikum kita yakini jauh. Nah, nah Allah taala turun ke langit dunia Li'anna sama'a sab'u tibaqin. Karena langit juga tujuh tingkatan. Bumi juga tujuh tingkatan. Bumi tujuh tingkatan, langit juga tujuh tingkatan. Dalilnya mana? Naam Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah lah yang telah menciptakan langit tujuh tingkatan dan bumi yang semisalnya. Paham ya? Jadi tujuh tingkatan juga. Tujuh tingkatan juga cuman enggak perlu kita bayangkan. Kita berada di bumi yang mana, mana sekarang? Yang nomor berapa? Dohirnya yang nomor berapa? Nomor pertama. Berikutnya, berikutnya sampai ke tujuh Allah alam. Penduduknya kayak apa, makhluknya kayak apa itu nggak perlu kita bahas. Itu ilmu filsafat biasanya yang bahas. Hati-hati. Nah, yang jelas kita yakini bahwasanya bumi tujuh tingkatan, langit juga tujuh tingkatan. nah Allah musta'an. Kita lihat Allah ta'ala Allah telah berfirman, "Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa?" Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah menciptakan langit tujuh lapisan atau tujuh tingkatan? Ba'duha fawqa ba'd, sebagiannya di atas sebagiannya. Fayanzilu jalla wa ala kaifa yasha'u ila sama'id dunya. Maka Allah Ta'ala turun ke langit dunia bagaimana punya Allah Ta'ala kehendaknya. Yakni as samaa allati talil ardo. Yaitu langit yang berikutnya itu bumi. Berarti langit yang mana? Langit yang di atas kita ini. Cuma jaraknya berapa? Wallah alam. Maksud jaraknya itu sampai kapan wallah alam. Cuma dipermisalkan sehari bagaikan apa? 50 ribu tahun dari itu. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan terluputkan barakallahu fikum. Sepertiga malam terakhir. Jam 3 malam masih masuk. Setengah 4 masih mepet sedikit. Sebentar lagi jam dan subuh. Paham ya? Tapi jam 3 itu selalu sudah masuk. Setengah 3 pun juga masuk juga. Karena apa? Karena yang namanya waktu terkadang naik turun. Paham ya? Naik turun atau maju mundur? Waktu itu naik turun atau maju mundur? Eh? Naik turun atau maju mundur, Mas? Ah, Ahmad. Waktu itu naik turun atau maju mundur? Maju mundur ya. Nah, waktu itu katanya maju mundur. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah sempatkan. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Qaulun Nadim rahimahullah berkata An-Nadim yaitu al Abu Bakar siapa namanya tadi? Abdullah yamunu fadlihi. Nah, dalam keadaan Allah Taala berikan karunia dengan keutamaannya. Yaqulu subhanahu Allah Taala mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyani. Perhatikan baik-baik ini. Apakah ada orang yang minta aku beri? Bayangkan. Siapa yang enggak mau coba? Yang minta diberi. Antum minta apa saja diberi insyaallah. Cuma sabar dalam minta. Ingat-ingat. Sabarnya itu sampai kapan Allah alam sabar. Karena enggak boleh kita tergesa-gesa dalam apa kemarin? Berdoa. Wala yazalu du'aul 'abdi yustajab malam yasta'jil. Atau Nabi SAW. Artinya senantiasa doanya seorang hamba itu dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Akhirnya ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal istijal?" Wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa? Orang berdoa kok tergesa-gesa? Kata Rasulullah, ya ar-rajulu qad kada wa qad kada, falam ara yastajibuni." Aku sudah berdoa seperti ini, seperti ini kok nggak pernah melihat aku dikabulkan. Nah ini. Ngomel-ngomel. Sudah berkali-kali minta nggak pernah dikabulkan. Sabar. Paham ya? Sabar itu berat, tapi di balik kesabaran itu apa? Ada sesuatu yang lebih manis daripada madu. Hasil dari kesabaran tersebut. Hendak kan kita lewati tiga perkara yang akan Allah Taala berikan kepada orang yang berdoa. Pertama, dikabulkan seketika dalam waktu yang tidak jauh. Paham ya? Kedua, dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Ketiga, bisa jadi disimpan nanti di hari kiamat, di akhirat. Jadi enggak ada ruginya orang berdoa itu. Paham ya? Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allah marzuqna ya Razzaq, Allah maghfir lana ya Ghaffar misalkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat berikutnya. Hadza mannun wa fadlun Allah. Ini adalah karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul yang kedua, yang pertama siapa? Eh? Apakah enam? Apakah ada orang yang minta aku beri? Yang kedua, hal min mustaghfirin fa'afirullah Apakah ada orang yang minta ampun aku ampuni? Nah, ini. Dosanya walaupun sebesar apapun dosanya, sebesar gunung, setinggi setinggi langit sedalam lautan itu diampuni kalau dia serius dan sungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah SWT ini. ha? Apakah ada orang yang minta ampun aku ampuni? Bayangkan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir, kesempatan jangan diluputkan. Nah, barakallahu fikum ringankan badan-badan kita. Terkadang berat juga ya kalau pas lagi sakit atau lagi. Tapi ketika lagi enggak sakit, sehat, bugar, bangun bismillah. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Yang ketiga, hal min ta'ibin fa'atuba 'alaiha. Apakah ada orang bertobat aku ampuni, aku terima tobatnya. Bayangkan, tiga perkara yang sangat luar biasa. Sepertiga malam terakhir, salat tahajud Nah barakallahu fiikum wa minal laili fatahajjat nah nafilatal lak. Dan ambil sebagian malamnya untuk bertahajud sebagai bentuk amalan tambahan untuknya. Tahajud, paham ya? Qiyamul lail salat malam ditutup dengan witirnya. Witir paling sedikit berapa rakaat? Nah. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? Tiga rakaat. Khair insyaallah. Ahlan wa sahlan. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? Satu rakaat. Paham ya? Tiga itu masih ada sedikit lagi satu. Yang Rasulullah mengatakan ija'alu akhira salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Jadi witir itu paling sedikit satu rakaat. Misalkan antum eh, badannya enggak kuat, kemudian nah barakallahu fikum istilahnya semampunya dua rakaat salam, sebagai bentuk qiyamul lainnya secara keseluruhan, tutup witir satu rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu sebanyak-banyaknya silahkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya enggak mampu, dua rakaat salam, ditutup satu rakaat salam witir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga jaminan. Satu yang minta diberi. Dua yang minta ampun diampuni. Tiga yang bertobat diterima tobatnya. Tiga jaminan. Nah, masya Allah. Nah, Kullu hada min fadlihi subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala Yakridu 'ala ibadihi karamahu wa judahu. Yang diberikan kepada hamba-hambanya Nah, kedirmawan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti barakallahu fikum hafizakumullah kalau tidak salah, nah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala akan menyebutkan satu contoh yang sangat mengharukan. Sekarang kalau antum saksikan orang-orang itu diumumkan misalkan nanti malam jam 3 malam, sepertiga malam terakhir akan ada pembagian uang di Masjid Darut Taqwa. Paham ya? Masing-masing kakak diberikan 1 juta 1 juta. Anak yakin datang sebelum sepertiga malam terakhir. Wah, rombongan berbondong-bondong penuh. Paham ya? Ada yang enggak tidur, ada yang wah, ada uang. Tapi ketika dipanggil untuk salat qiyamul lail, Wah, enggak enggak mampu, enggak kuat mereka. Paham ya? Nanti sebutkan contohnya nanti. Dengan dirham atau dinar dikumandangkan akan ada pembagian dinar atau dirham di Masjid Fulan, Masjid Alan. Berkumpul mereka sebelum sepertiga malam terakhir. Pertengahan malam pun datang sudah. Antri. Paham ya? Padahal uang yang dibagi-bagikan. Padahal kalau yang namanya pahala seharusnya lebih semangat gitu ya. Nah, beliau mencontohkan seperti itu. Manusia sekarang kebanyakan seperti itu. Kalau masalah harta, uang, segera mereka. Tapi kalau masalah ibadah, Nah berlambat-lambat wal a'yadu billah. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala fid wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.